نعم. أمين قال التوسل بآثار الأنبياء عليهم السلام Tawasul dengan barang-barang peninggalan para nabi. Qala Allah Ta'ala wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi an ya'tiyakumut tabutu fi sakinatin min rabbikum wa baqiyatin mimma taraka alu Musa' وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين Ayat ini berkaitan dengan akan datangnya seorang raja yang memerintah Bani Israel. Itu namanya Talut. yakni raja yang akan mengawal Bani Israel yang dimaklumi bicara Bani Israel adalah bicara mereka adalah keturunan para nabi yang pada dasarnya agama dikawal oleh mereka. Tapi kemudian terjadi penyimpangan yang justru <clears throat> menjadi musuh besar agama yang benar. Tapi cerita Bani Israel, Israel adalah Yakub, berarti Bani adalah anak-anak Nabi Nabiullah Yakub. Kalau selanjutnya kemudian anak para nabi saja bisa menyimpang jalan. Apa maneh Gus? ayat ini jadi ada hubungan dengan kapan para nabi telah meninggalkan <coughs> wirasahnya di bumi <coughs> untuk diperjuangkan. <coughs> Kemudian membutuhkan seorang yang mengawal mereka. Karena agama sendiri tanpa ada sistem juga <coughs> tidak ada yang mengawal. Nah, termasuk di antara pengawal agama <coughs> waktu itu adalah Talut. Kalau Allah Ta'ala wa qala lahum nabiyuhum Tidak disebutkan Nabi siapa pada waktu itu Inna ayatamulkihi bahwa tanda akan menjadinya raja. Si Tolut. Akan menjadinya raja. ayat mulkihi akan menjadinya raja. Ah, Tolut. Ayatiyakumut tabutu fihi sakinatu merrobikum. Yaitu jika akan datang kepadamu sebuah peti Fihi sakinatun min rabbikum. Di dalam peti itu ada sakinah. Ada rasa ketenangan. Membuat orang ketika melihat peti itu kemudian merasa ada kekuatan batin senang merabikum. rabbikum wa mimma taraka alu Musa dan ada yang tinggalkan. Bakiyatun ada sisa mimma taraka alu Musa daripada apa yang ditinggalkan oleh keluarga Nabiullah Musa wa alu Haruna di mana at-tabut ini tahmiluhul malaikah dibawa oleh malaikat di tabut itu dahulunya sudah ada memang milik <clears throat> Nabiullah Musa, Nabiullah Harun keluarga besar Tiga bulan kemudian tahu-tahu si tabut ini hilang, menghilang. Memang eh, diselamatkan oleh para malaikat. Inna fi dhalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Ya begitu kapan subhanallah tabut ini peti teko maneh ngono ya. Hmm. Hmm. Jadi datang lagi. Hmm. Dan diriwayatkan datangnya itu kelihatan dari langit dan turun lagi. Itu Bani Israel merasa mendapat ketenangan besar. Wah ini. Padahal di dalamnya ada apa? Wong cuman peti ya, itu di dalamnya ada apa hmm. Qala al-Hafidh Ibn Kasir fil bidayati wa nihaya qala Ibn Jarir an hadat tabut wa kanu idha qatalu ahada min al-a'da lan ono sebab Bani Israel nalikani merangi ing wong suci saking para musuh yakunu ma'ahum tabutul misak alladhi kana fi kubbatiz zaman kama taqaddama dzikruh yakunu ma'hum tabutul misak jadi ini memang semacam peti apa sakti gitu ya hmm. peti sakti itu kalau dibawa memberikan satu kekuatan rohani ketenangan alladhi kana fi qubbati zaman yang ada di dalam zaman pada waktu itu kubati zaman kama taqaddama dzikruh ini karena ini tafsir panjang jadi diambil Fakanu mongko ono sapa Bani Israel saruna mendapatkan pertolongan bibarakati kelawan berkait tabut. Hmm. Tapi ini jangan buat dalil kayak jimat-jimatan ngono aku tangkai jimat ae ngono. Ya. Hmm, hmm. Tangkai sabuk ngono. Ya, hmm. ya sabukmu ya sejimane. Ya iki petini Nabi. <clears throat> Dan di dalamnya ada barang-barang peninggalan Nabi. Ya, yang membuat satu kekuatan roh-roh ya, kembali kepada berkah yang Allah memberikannya kalau tidak maka tidak sampai disingit no malaikat barang uno tapi jangan dibuat dalil oh berarti ada namanya jimat itu jongono ngono ya ini jimatku ora jimat itu jimat jin itu jimat nabi enggak wah keris-keris itu itu justru adalah pengantar pada kesirikan bahaya. <clears throat> Wa bima ja'alallahu fi minas sakinah lan nah, sebab opong akan Gusti Allah fi dalam minas sakinati berupa ketenangan wal baqiyah dan sisa bima taraka alu Musa wa alu Harun falamma kana fi ba'di hurufihim ali ghazza wa al-qalan Kenalikane orang yang dalam sebagian peperangan Bani Israel ma'ali Gaza wa Asqalan ghalabuhum mongko padha ngalaki sapa ahlu Gaza Asqalan ing Bani Israel wa qaharuhum terus ngalaki ala ahdihi ngatasi mundut tabut iku mau fantazauhu mongko mundut mengambil dia mengambil alih sapa ahlu Gaza wa asqala ing tabut min aitim saking tangane Bani Israel jadi <clears throat> sempat satu satu perangan hmm, ternyata Bani Israel kalah dan sempat kemudian tabut itu diambil oleh mereka dan mereka ngerti kalau ini adalah ada nilai-nilai kesaktian tapi kemudian tabut itu diambil alih oleh malaikat, diambil dan kemudian kembali lagi sedatangnya si Talut untuk mengawal Bani Israel. Pengawalan Bani Israel berarti sangat berhubungan dengan pengawalan terhadap agama. Kalau Ibnu Katsir wa saruna ala a'daihim bisababih sebab si Talut Wakana fi tastun nah di dalam tabut ada apa tastun bokor min dahabin saking emas karena yusalu fi sudurul anbiya kang ono yusalu fihi diumbah fihi dalam tastun apa sudurul anbiya dadani para nabi ketika terjadi operasi seperti Rasulullah kapan dioperasi oleh malaikat Jibril uh, ternyata bokor ini adalah bokor-bokor yang memang disiapkan oleh Allah kapan para nabi itu dioperasi dadanya <clears throat> di, dioperasi hatinya untuk mengeluarkan kotoran-kotoran hati termasuk hadus syayatin yang ada para nabi. Wa qala Ibnu Katsir fi tafsir kana fi asa termasuk juga ana ing dalam tabut apa asa Musa, tongkatnya Nabi Musa. Wa asa Harun, tongkatnya Nabi Harun. Walau hanilan rong sabak sabak yakni dua <clears throat> sabak minat Taurat sabak itu berarti tulisan dua tulisan yang ada di semacam papan minat seking saking taurat wasiyabu harun lan baju ini Nabiullah Harun wa minhum man qala di antara para ulama ono sing dawuh al asa isi tabut itu berupa tongkat wan lani lan sandal loro sandal sapa ya sandal sapa sandale kaya ngono ya sandale nabi ya tongkatnya nabi nah, tongkatnya nabi Musa yang punya cerita besar berkaitan dengan mengalahkan uh, sihir <clears throat> yang luar biasa dari tukang-tukang sihir ya. ya karena punya kekuatan seizin Allah subhanahu wa ta'ala jadi lainnya makanya kapan namanya sihir <clears throat> dan namanya mukjizat itu memang hanya ada yakni sesuatu yang bisa jadi sukar untuk membedakan kapan ada sihir juga ada mukjizat itu hampir sama <clears throat> ya bedanya adalah yang melakukan siapa eh, dan mendapatkan mukjizat itu adalah para nabi kemudian sihir adalah maklum para orang-orang yang musuhi para nabi tapi dalam di lapangan itu bisa jadi orang yang membedakan ya berangkat yang satu berangkat dari kekuatan setan yang satu kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya juga <clears throat> mengkhawatirkan bagi orang-orang awam ketika tidak bisa membedakan antara <clears throat> apa yang dilakukan oleh jin dan apa yang dilakukan oleh para wali dengan karomah dengan karomah itu juga tidak mudah orang untuk bisa memahami ya. jangan-jangan terus ada orang mempergunakan jin tapi dianggap wali padahal si mela ikut jin tapi dianggap wali ya Kan orang awam banyak tertipu. Ketika ada kesentian-kesentian iki terus percayane ku soalnya wong bukti ini <clears throat> ini luar biasa sakti tinggal dari mana <clears throat> muncul itulah jadi dari mana muncul sedang mukjizat <clears throat> memang bedanya mukjizat dengan karomah kalau mukjizat memang kapan nabi itu begitu mengucapkan sesuatu saat itu diiringi oleh uh, kekuasaan Allah untuk mengiyakan itu saja jadi tanpa mesti harus harus minta artinya <clears throat> namanya mukjizat itu memang dibuat oleh Allah membaringi keberadaan nabi dalam berjuang kapan ia mengucapkan sesuatu itu mesti nggak nggak nunggu ya Allah ulun nyuwun nggak ngono eh eh wedi tadi mas tadi ya, temenan yo itu kalau mukjizat makanya mukjizat itu sebagai persyaratan keberadaan seorang nabi Adapun keramat bukan persyaratan seorang wali. Ini yang harus diketahui saja. Di karamah bukan persyaratan seorang wali. Ini jangan kemudian baru Anda mengatakan dia seorang wali kalau apa punya keramat. <clears throat> Karena al-karamah bahrun la sahilalah. Keramat itu adalah ibarat lautan yang tidak bertepi. al-wilayah al-wilayah kewalian itu adalah bahrun ya. al-wilayah itu bahrun la sahilalah ke kewilayahan itu kewalian itu adalah ibarat lautan yang tidak bertepi di anda tidak mungkin tahu dia itu wali padahal dia adalah wali Ya, sudah tentu semuanya berangkat dari pertama keistiqomahan di antaranya kewalian adalah karena sahawat nafas lomani awak keselamatan saudar, selamating ati warahmah bil ummah tapi jangan menganggap bahwa seorang itu wali baju kurang keramat karena keramat bukan persyaratan apa para wali saya ingat dawanya Kiai Abdul Hadi Langitan dengan bahasa <clears throat> untuk diketahui hmm, bahwa tidak mesti seorang wali itu harus punya keramat kalau punya keramat biasanya ada hubungan dengan kepentingan untuk orang banyak di mana Allah menutup kebutuhan orang banyak lewat keramat itu. <clears throat> Jadi sehingga banyak orang datang kepada beliau ya, untuk urusan orang-orang yang punya masalah kemudian terjawab dengan cara Allah memberikan keramat kepada seorang di antara walinya. Sedangkan banyak sekali orang-orang yang jadi walinya Allah tapi tidak mesti harus apa terlihat apa keramatnya sementara orang awam baru mengatakan seorang itu wali kalau punya keramat agama tidak begitu <clears throat> agama memberikan keterangan bahwa kalau mukjizat memang persyaratan apa para nabi sedangkan keramat bukan persyaratan para wali itulah tidak dawuh khimar itu macam-macam cung Kalau khimar lonteng-lonteng kalau khimar sing ora lonteng-lonteng khimar lonteng-lonteng itu apa zebra akeh ndi sing lonteng-lonteng karo ora lonteng-lonteng hmm? ya banyak yang ora lonteng-lonteng makanya oh wong no, boleh noto sandal jadi jadi wali sandal ini ketoto sop istri jadi wali insyaallah sapa sing ngono ah. <clears throat> Ini bahasa ini terus saya angkat karena ya, ternyata jadi kewilayahan ini butuh yakni hati yang uh, <clears throat> terkikis dari kesombongan, terkikis dari perasaan siapa dia di orang yang eh, dia hanya punya kepentingan untuk menyenangkan orang lain itu biasanya orang-orang yang cepat untuk menjadi walinya Allah. Jadi di sini kembali kepada pelajaran kita begitulah kekuatannya dari Allah terkait dengan peti yang dimiliki oleh Alum Musa wa Harun dan di dalamnya ada apa sih? Cuman ada tongkat, cuman ada wah, sandal, ada bajunya Nabiullah Harun. <clears throat> Tapi kapan ada peti itu ada satu kekuatan yang eh, bersama-sama dengan Bani Israel yakni ketika mereka perang dan membawa peti itu ini dibuat dari oleh Abu Ya, berarti ada tawasul bi asaril lama ambia. Wa qala al-Qurtubi wa tabutu kana min sya'nihi fi ma dzukira annahu anzalahu Allahu ala Adam alaihi salam. Fakana indah ternyata peti ini jadi dahulunya sudah pernah ah, ada di Nabiullah Adam ila an wasala ila Yaqub alaihi salam. Terus namanya peti ini, peti katakan peti apa? Peti sakti ini ya. Hmm. Turun temurun sampai Nabiullah Yaqub. Fakana fi bani Israel. Yaghlibuna bihi man qatalahum. Kapan namanya peti ini Bani Israel? Jadi kalau sudah bicara Bani Israel, kapan waktu itu sebagai Bani Israel, karena putra-putra Nabiullah Yakub sudah tentu adalah orang-orang yang perjuangkan apa? Agamanya Allah. <clears throat> yang kemudian menjadi al-Yahud. Tapi sayang, eh, begitu muncul Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, justru dulur tua iki serakelan, bukankah mereka ini dulur tua ya karena sama-sama punya kakek adalah Nabiullah Ibrahim tapi kok justru Masya Allah yang musuhi Islam eh, dalam bentuk di sampaikan Allah sudah sesempurna seperti ini al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islah Madinah ternyata yang musuhi adalah dulur tua al Yahud dan ya dia ada penyimpangan bukan sekedar penyimpangan jadi wah, justru adalah penyimpangan dalam ketawahitan ah, dan sampai kemudian muncul Nasoro lebih lagi malah Allah untuk ya anak barang Yang menjadi musuh besar Islam Eh, diisyaratkan dalam kitab surat Al-Fatihah ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim berarti tariqah para nabi minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin ghairil maghdubi alaihim humul yahud waladzalin ayin nasara jadi sebetulnya tiga kekuatan saja ya ini Eh, di dunia ini kalau ini harus memimpin dunia ya Allah sudah <clears throat> ah, memberikan gambaran siapa sih sebetulnya ya siapa kalau bukan kaum muslimin al yahud wan nasoro al yahud wan nasoro غير المغضوب عليهم يعني اليهود waladhalin an nasara karena ya dimaklumi kalau bicara masalah uh, ketuhanan adalah termasuk gharizatuddin jadi, jadi, manusia ini kan punya gharizah termasuk gharizatuddin ini orang nggak bisa melepaskan dirinya bahwa dia ini punya Tuhan itu mesti ya jadi itu jelas cuman lepas kemudian setelah itu ada penyimpangan dan tidak <clears throat> kok jangankan yang sudah terang dari dasar iman pun ada penyimpangan hmm. apalagi yang dibikin oleh manusia kayak Buddha kayak Hindu hmm. tapi itu kan paling enggak memberikan satu arti manusia ini butuh agama ya apakah lewat iman apakah lewat ujdan ya ini apakah lewat iman apakah lewat wujudan wal wujudan wairu ma'munin akibatuh dengan wujudan ini tidak aman akibatnya karena didasari dengan keyakinan yang kemudian jadi wujudan ini semacam <clears throat> keyakinan yang muncul dari hati diyakini yakini sendiri tidak ada yang mengawal secara benar sehingga mempertuhankan macam-macam Artinya nah, di sini kita bicara Bani Israel kapan pada waktu itu dan kemudian kita bicara Bani Israel kapan sekarang ini eh, menjadi musuh besar Islam. Itu tapi ini eh, bab adalah bab terkait dengan bagaimana waktu itu Bani Israel ya, eh, tawasul dengan asaril ambiyah berupa pedih. peti itu adalah ternyata dari Nabi Adam ke Nabi Yakub fakana fi bani Israel yang ribu Nabihi mereka mengalahkan bihi dengan adanya tabut mangkota lam hatta asau sehingga mereka berbuat kemaksiatan maka fahulibu mereka dikalahkan alat tabut atas tabut itu ya karena namanya pelanggaran-pelanggaran dilakukan akhirnya Allah juga menguji dengan kekalahan akhirnya tabut diambil alih oleh musuh ghalabahum alaihi al-malikah jadi mereka dikalahkan oleh orang amalikah wasalabu dan mengambil at tabut minhum wa hadza fil haqiqati laisa illa tawassulan uh, Abu Yam mengambil satu dalil ini hakikatnya adalah tidak tidak ada kecuali ya tawassul bi asari ulaikal anbiya itulah makna li taktimu tabut krono rano makna yani kenapa mereka harus taktimihim at tabut membuat tabut ini harus di hadapan mereka Bina idihim fi hurubihim yang dalam peperangan Bani Israel illa dhalik kecoba mengkono tawassul Wallahu subhanahu wa ta'ala radin andalik. Gusti Allah ku ridho. Ridho ya. Andalik. Jadi di sini jangan dimasukkan dalam kesyirikan. Yani, apa kalau bukan ini timbul dari satu kecintaan. Wong seneng karo. Peti ini nabi ya. Kayak ngono ya. Ngono ya. <clears throat> Seneng karo peti ini para nabi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu nilai hanya ada tongkat, ada ini. Jadi kalau juga para sahabat eh, kita melihat cintanya pada Rasulullah itu kemudian kemarin ada hubungan dengan tabarruk bi asarul Rasul. Mereka berebut dengan rambutnya Rasulullah. Mereka ada yang minum apa? Darah bekamnya Rasulullah. Ada yang minum kencingnya Rasulullah ada yang eh, mengambil jubahnya Rasulullah ada yang mengambil tongkatnya Rasulullah kemudian wasiat kalau saya mati tongkatnya mohon dikubur dengan saya ya ya masalahnya adalah milik saya kalau kemudian di, difokuskan di sini adalah ha, ah, mempunyai arti kecintaan yang seperti itu ya, kecintaan ini sebetulnya membuat kemudian Allah ridho kecintaan inilah yang Allah membuat ridho <clears throat> Ya, namanya kecintaan kan ada tanda-tanda kecintaan itu bagaimana ya Eh, ya itu yang Allah sendiri ah, jadi makanya jangan dihubungkan dengan si eh, peti ini memang punya Allah eh, kekuatan ndak ya memang kembali pada Allah karena sudah ridho Allah beri satu kekuatan lewat mereka mencintai Nabi lewat apa peti yang dan apa yang ada di dalamnya itu loh nah, jadi akhirnya kita kembali kepada ini adalah buah sebuah kecintaan <clears throat> membuat satu kekuatan tersendiri makanya kalau ada orang sudah cinta gitu ya Eh, <coughs> ya kemarin saya ceritakan koyono wong ono wong ya Abuya kapan itu setelah dahar kemudian icik-icik pakai sabun ngotok wong Hah? terus diombe Oh, sing aku dhewe orang ngono kok hmm? ngono. Hmm? Ini aku dhewe orang. ngono jadi kecintaan eh, ya, sebatas itu sampai seperti itu kenapa ya kenapa tidak boleh Ono oh, dibanding abu ya keduit. duit oh disimpan sampai mati ini aku ya gak tak tukok apa-apa hmm. eh, ya aku jadi itu kan kembali kepada keyakinan masing-masing ya eh, intinya adalah kembali kepada sebuah kecintaan jadi itu jangan dianggap syirik iku ngono ya. <clears throat> Antum tahu satu saat saya pakai jubah ini apa selendang hijau. Tahu? Itu saya diberi oleh abu ya, tak simpen. Eh, iku kain ini no protol. Tapi ojo sampai hilang iku ya. Eh, Karena kayaknya sudah lama jadi tak tak jahit-jahit ya, ya. Ah, tak jahit-jahit masih saya simpen Kali ono popo baru metu itu kalau metu dan eh, semacam ada kekuatan tersendiri gitu, gitu. Allah alam subhanallah ya karena kecintaan saya aja sebetulnya itu bukan yang ini yang biasanya saya pakai saat-saat tertentu ternyata ada orang ahli delok ngono-ngono itu hmm. terus dia bilang sama temennya iku jubai iku jubai luar biasa iki ya, selendangi kok selendangi <laughs> itu ono isine iki jere ngono Ya gak sini isine apa sing gawe abu ya diono aku ya. <coughs> waktu itu dipakai abu ya lama waktu ke Indonesia, waktu keliling tahun 80 sampai tahun 87. Subhanallah diberikan sama saya. Wah oh, senangnya apa saya ya. Eh, sanggupan peti ngono ya. <coughs> Jadi itu bukan syirik ya, ya. Ini bagi orang-orang yang tidak ngerti terus wah apa-apa saja itu eh? <clears throat> Ya. nah, di ujung-ujungnya kalau mau memberikan satu uh, makna yang kenapa itu mesti uh, terjadi ya apa kalau bukan kecintaan <clears throat> cintaan ada sebuah amal yang dituntut yang namanya mahabbatullah adalah satu perintah mahabbatur rasul adalah satu perintah lewat caranya apa yaitu sekian banyak jalan menempuh untuk mencintai Allah dan para dan Rasul itu maklum kalau tidak demikian maka sahabat juga dilarang pada waktu itu ketika eh, berbuat sesuatu eh, eh, yang kalau ini eh, dikatakan itu satu kesirikan ya salah besar eh, salah besar adalah hanya berangkat dari sebuah satu kecintaan apalagi dihubungkan dengan e, keumuman hadis almaru ma'aman ahab seorang itu dikumpulkan bersama orang yang dia cintai dia cintai <clears throat> hmm. eh, kemudian bukti kecintaan itu apa saja ya bermacam-macam orang mendapatkan <clears throat> eh, kecintaan itu ternyata dari sini kecintaan terhadap orang-orang <clears throat> yang dipilih oleh Allah uh, jadi kalau sudah bicara masalah orang-orang yang dipilih oleh Allah ya kembali firman Allah alladzina anamallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa jadi kalau kemudian ada kecintaan terhadap orang soleh oh kalau orang soleh cinta kayak apa kak wong itu pitik-pitike ya ngono. Hmm. Ya. Hmm. Itu bukan suatu hal yang sifatnya berlebihan. Begitulah. <clears throat> Jadi makanya kalau sudah bicara masalah cinta memang tidak ada apa? Ah, tidak ada habisnya. Bermacam-macam versi cinta dan tidak tidak orang bisa disalahkan. Uh, kalau selama masih dalam uh, koridor kecintaan tidak sampai pada tingkat mempertuhankan ya dan sebagainya itu di sini <clears throat> ukurannya orang untuk menumbuhkan itu dan eh, untuk eh, men, eh, untuk meng, <clears throat> jadi eh, apa jadi eh, menyatakan kecintaan itu berarti sekian banyak jalan yang bisa ditempuh. Ini orang-orang yang kadang yang kadang-kadang nuwun sewu <clears throat> jadi selalu eh, ini dianggap satu perbuatan berlebihan padahal tidak salaman eh, wong soleh ngambung jadi apa hmm, kayak seperti itu padahal ya, itu kan hanya sebuah kecintaan saja artinya kalau diukur bagaimana terjadi namanya ini cara ya, cara itu kemudian salaman salaman yang sing sewisan tok diulak wali pimpin dua pintu bareng ngono ngono sing ngono bareng ya sekarang pun sekarang sekarang mukul di sini anak-anak kecil di sini itu kalau salaman sama saya kita ya barno ayo salaman kadang salaman rono mana balik mana salaman mana bentul jalan mana sama ini eh, saya kalau sudah turun ke belakang kan anak kecil-kecil Gue salaman kan gak bisa entok yang telu, yang bapak Tiga kali, empat kali eh. Eh. ya. ya itu sudah dianggap eh, kesirikan kesirikan baik ya repot <clears throat> ya mestinya kalau kembali pada awal kapan dulu itu jadi bicara masalah penghormatan itu sampai malaikat suruh sujud kepada siapa Nabiullah Adam di zaman Nabi Yusuf juga penghormatan masih boleh dengan sujud dengan sujud tapi kemudian di zaman Rasulullah uh, dibatasi sudah tidak lagi boleh apa sujud ya kalau aku perintahkan seorang sujud kepada orang lain maka aku perintah perempuan sujud kepada suaminya berarti tidak boleh sudah ya, kalau ngambung dengkul ya sujud jengen ya ah, ah. kapan juga Rasulullah ketika dat kedatangan eh, orang-orang uh, Daus yang sudah kangen ketemu Rasulullah Angan ya Rasulullah. Rombongan. Itu ketemu Masya Allah. Cium bareng-bareng sudah ada yang cium kakinya, ada yang cium pahanya, ada yang cium uh, tangannya, cium, cium batuknya, ada cium ke punggungnya, rebutan. Rasulullah tidak apa-apa. Tidak apa. <clears throat> Secara umum jadi kita tidak lagi diperbolehkan sujud sekalipun kepada siapapun jadi tidak boleh sujud dalam rangka penghormatan <clears throat> ini ada orang anti ah. oh, sama ya kalau ini umpamanya harus harus seperti itu ya kenapa Sayyidina Abbas dengan uh, Zaid Zaid <clears throat> Hmm. Sayyidina Abbas Ahlul Bait gurunya adalah Zaid <clears throat> itu mencium tangannya kemudian eh, Zaid imbal balik juga mencium tangannya Ibnu Abbas eh Sayyidina, Sayyidina Ibnu Abbas kenapa? karena beliau adalah Ahlul Ahlul Bait Jadi Allah Subhanahu wa taala radun an dzalik fi annahu raddahu ilaihim bukti bahwa Allah membalikkan tabut peti ini pada mereka wa alamatan wa ayatan ala sikhatimul mulki talut dan Allah menjadikan sebagai alamat ayat atas keabsahan eh, kerajaan si Talut yang ini didambakan oleh Bani Israel untuk mengawal mereka walam yungkir orang ingkar sebuah kusti Allah ala dalikal fi'il <clears throat> Ya, ini juga termasuk tawasul. Sekarang tawasulun Nabi sallallahu alaihi wasallam bihaqqihi wa haqqil anbiya'i was salihin. tawassulun Nabi bihaqqih. Maka ada istilah bihaqqi bihaqqi bihaqqi. ini pihak itu maksudnya apa sih jadi ya sebetulnya kalau mau dikembalikan kepada karena kebenaran yang dibawa karena apa saja yang dibawa oleh para nabi adalah sesuatu yang benar artinya kemudian kalau bertawasul dengan eh, apa ya, yang berhubungan dengan Nabi uh, ini adalah sudah tentu benar. selanjutnya karena segala yang dibawa ini adalah suatu kebenaran tidak ada yang sifatnya itu menyimpang <clears throat> maka ya, dengan disebut bihaki ya berarti dengan lantaran ya, dengan lantaran dengan lantaran jadi kalau menerjemahkan memang yang paling pas adalah dengan lantaran dengan lantaran yang nabi itu adalah eh, suatu kebenaran seperti al jannatu hak wan naru hak nah wan nabiyyu hak wal qur'anu hak kemudian menggunakan bahasa bihaqi ya berarti nah, nah, itu nah ini dibuat tawasul juga nggak masalah ini <clears throat> didasari dengan hadis yang nanti kemudian Abu Ya ingin menerangkan perawinya siapa dan siapa kemudian kesimpulannya apa Ja'a fi manakibi Fatimah binti Asad Ummi Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anha annaha lamma matat nalikani wafat sopo Fatimah binti Asad itu ibunya Sayyidina Ali Hafar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetuk sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di lahdaha <coughs> ing <coughs> lahat di liang <clears throat> liang lahete lahete itu berarti liang yang modelnya mesti ada dikeruk <clears throat> itu lahat Rasulullah ngeruk lah dah biadi kelan aslan Rasulillah wa ahraja turabahu dan Rasulullah mengeluarkan tanahnya biadi kelawan tangani Rasulillah Walamma faragha nalikani rampung kanjeng Nabi takhalam mukam lebet Rasulullah SAW Masya Allah fadtaja'a fihi Muka sehari Rasulullah nukununisan Di dalam ruang lahatnya ya Rasul sendiri yang yang ngeruk yang kemudian Rasulullah sendiri yang keluarkan tanahnya sekaligus terus Rasulullah tidur miring di situ juga faqala Allahu alladhi yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut Ighfir li ummi Fatimah binti Asad <clears throat> Masya Allah Bayangkan ya apa kedudukan Fatimah Umbi Asad ini yang dikuburkan di situ sebelum dikuburkan Rasulullah sudah apa? Ah, di si sari no kono. Allah. Hmm. Walak inha dengan muru datang Fatimah binti Asad ummi hujjataha ing hujjaibun wa wasi alaiha madkhala dengan jembaraki ngatasi Fatimah binti Asad khola ing gon mlebuni Fatimah binti Asad bihak Pijika lawan lantaran Nabi panjenengan kalau wal anbiya alladziina yang qabli fa innaka arhamur rahimin Ya nuwun sewu barangkali satu orang saja ini yang mendapatkan kedudukan yang tinggi kok sampai Rasulullah ngetuk ngeduk Nabi piyambak eh, <clears throat> sampai kemudian mengeluarkan tanahnya piyambak kemudian sempat tidur dulu di situ juga masya Allah terus dimintakan oleh Rasulullah uh, urusan kuburannya ini semuanya beres semua sudah nabi nabiyyika wal anbiya alladziina min qabli fa innaka arhamur rahim wa kabbara alaihi arba'an dan mentakbiri Rasulullah atas Fatimah bin Asad empat kali wa adkhalu al-lahad dan masukkannya beliau pada al-lahad huwa wal abbas wa abu bakar ini siddiq radhiyallahu anhu yang diambil dalil oleh Abu Ya adalah ya bah Nabi eh, wal ambiya wal ladina min Jadi istilah namanya tawasul ini adalah keberadaan seorang yang akan lebih memudahkan urusan ya. Jadi, <clears throat> nah, karena ya ada jaminan yang benar bagi siapa yang kita memang <clears throat> harus menggunakannya sebagai satu lantaran. Ini urusannya dengan Allah. Pempunyai kita sendiri kapan harus menghadap pada seseorang yang kita nggak pernah kenal yaitu ya ya sudah tentu ya lain kalau kita menggunakan orang yang memang sebelumnya sudah bersama dengan dia eh, dan itu kau dewi yo ya, kalau satpam digurak di sini eh, masih eh, ada pertanyaan dari mana dari mana dari mana dan nah, ini biasa kalau sing wong dekat dengan situ ya karek monggo ya ya kan gitu itu sama orang aja begitu <clears throat> jadi memang Allah ini mengatur kita hidup di dunia ini memang ya seperti itulah uh, memang harus ada yang namanya mengantar, yang mengantarkan kita uh, untuk sampai kepada Allah ya sudah tentu siapa kalau bukan dengan orang-orang yang soleh soleh waktu lima firaq ibni solah Nah, sekarang bicara masalah hadis ini dengan perawinya namanya Rauh ibn Salah ahadurwatih walakin Ibnu Hibban zakarahu Fisikot eh, untuk Rauh ibn Salah ini oleh Ibnu Hibban disebutnya sebagai seorang yang terpercaya waqala hakim Makmun, ma'mun Al hafidin apakah Ibnu Hibban apakah hakim mengatakan sahah hadis kedua-duanya ini mensahih hadis ini wa hakada al-Aisami fi majma'i zawaid wa fihi rawh ibn Salah memang Rahul Salah masih ya, dibicarakan oleh para ulama kemudian kita kembali siapa yang <clears throat> eh, mengomentarinya di sini Ibnu Hibban mengatakan apa wasaqahu Ibnu Hibban oleh Ibnu Hibban Rah Ibn Salah ini <clears throat> dikatakan sikoh wal hakim wa fihi du'fun nah, memang pada dirinya adalah kelemahan Wabakiyah turi rijalihi sedangkan selain para sanatnya hadis ini adalah rijalus sahih kesimpulannya hadis ini apa sahih warahu kadalik ibnu abdul baran an abbas wa ibnu abi syabi dari dari yalin an jabir ahrajahu tailan wa ibnu faturukuhu mengkote sanat-sanat hadis iku ya syuddu ba'duha ba'dan <clears throat> Ya situ menguatkan sebagian uh, sanat-sanatnya hadis Pak Adon biku watin kelan kuah watahkik kula nyataaken akan tahqiq lan akan <coughs> eh, kuati hadis ini. qala syekhul hafid abdullah ibn siddiq al-ghimari wa hada hadha khafifun eh dha'fuhu rauhun hadha dha'fuhu DoFu to DoFu khafifun endeng indaman afau munggu wong kang dha'ifake sapa siman ing rawuh kama yustafat min ibaratihim yang bisa diambil faedah dari tembung-tembung mereka dawa-dawa mereka walidha abarul hafid alaihi sami bima yufitu khifatad da'uf jadi kalau bicara umumnya dia harus termasuk orang yang lemah ya lemahnya ringan sekali karena bicara masalah kedaifan hadis jadi bagaimana hadis itu kapan dinilai doif itu kan karena kelemahan sedangkan kelemahan itu sendiri bermacam-macam sampai ada 40 macam kelemahan ya sampai ada 40 macam kelemahan kama la yakhfa ala man marasas kaya oleh orang samar ing atase kang menggeluti sapa siman al fan ing kitab-kitab fan hadis fal hadisu la yakillu hadis ora <clears throat> la yakillu hasan tidak kurang daripada derajat kekhasanan bal huwa ala sart Ibnu Hibban sahih bahkan hadis ini ingat asis sanad Ibnu Hibban itu hadis sahih wa nulahidu idan kita perhatikan di sini juga anal anbiya alladzi tawassala nabiyyu sing tawassul sama nabi bihaqihim ala Allah fi hadal hadis wa ghairi qad matu sudah mati juga maka fasabata maka menjadi satu ketetapan jawazut ila Allah bil haqq wa bi ahlil haqq ahya'an wa mauta jadi dari sini kalau Nabi sendiri uh, bertawasul dengan lantaran beliau sendiri juga dengan para nabi yang juga mati juga berarti kita boleh bertawasul idal bil haq wa ahlil hak. ahya'an wa mauta nah, termasuk ahlil hak ini an-nabiyina was-siddiqina Syuhada wassalihin jadi nanti kesimpulannya akhirnya tawasul orang soleh itu kaya apa itu sudah ada gambaran jelas kan ya eh, jelas ya. lepas daripada eh, Muhammad bin Abdul Wahab yang mengatakan makruh Muhammad bin Abdul Wahab pokoknya eh, tidak seperti pengikut-pengikutnya mengatakan sampai syirik jadi Syekh Muhammad Abdul Wahab mengatakan tawassul bis salihin hukumnya makruh. Sedangkan pengikutnya mengatakan apa? Syirik. Sing salah iki pengikut apa? Yo gak salah mana iki bodo karo Yahudi. Hah? Bodo karo Yahudi nyimpang tok Islam ya. Oh, dari urusan uh, hukum fikih menjadi tauhid itu kok iso kok bisa ya kok bisa kok bisa jadi jadi jadi barangkali ini kalau saya nganggap ini walat wong akeh bu karena berangkat dari ini nggak boleh ini sirik ini sirik, kemudian perasaan orang-orang Islam banyak yang sirik, jadi perlu Islam maneh bareng ngono kok eh wakhir de eh. eh pendapatnya menjadi orang eh, dibuat sirik ya buat syirik akhirnya pengklaiman kesirikan itu menjadikan sebab kembali kepada mereka sendiri akan mendapatkan resiko yang harus ditanggung jawab. Tidak mudah. <clears throat> Bagaimana temannya sendiri titik-titik serik titik-titik serik nah, nah, dan lain sebagainya. Nah, makanya <clears throat> subhanallah penyakit ikhtirar tertipu diri ini memang luar biasa jadi ya halus sekali kok sampai ada yang terjebak jadi selalu mensyirikkan orang lain, membid'ahkan orang lain. <clears throat> Kita lanjutkan tawasul Nabi sallallahu alaihi wasallam pihak sa'ilin. Bihaqqis sa'ilin. Kembali masalah hak dengan dalam arti yang sangat luas bahwa setiap amal ini hak Allah telah memberikan satu ketentuan namanya dengan pahala katakan begitu <clears throat> dan itu adalah sesuatu yang hak ketika amal itu sendiri begitu bagaimana Allah memberikan satu oh, uh, balasan yang berupa pahala kalau bukan karena senangnya Allah kenapa sampai kebaikan satu saja berapa kali sepuluh kali di sini ternyata juga <clears throat> Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena kebenaran adanya ini bahwa amal kita ini dijanjikan untuk diberi pahala oleh Allah karena didasari dengan ibadah. Maka seperti secara umum bahwa tawasul dengan amal soleh adalah suatu hal yang dimaklumi. Maka <clears throat> coba kita kembali karena kita kaji kapan Rasul juga mengatakan bihaki kata bihaki kata bihaki imam saya dan lain sebagainya. Ini tawassul Nabi SAW bihaqis sa'ilin Nabi Sa'id bin Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja min baitihi ila salah disebut kang metu sapa seman sapa omae samaring salat faqala Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina alaik Allahumma ya Allah ini as'aluka bihaqqis sa'ilin lantaran tiang-tiang ingkang nyuwun datang panjenengan karena Allah menghargai namanya ibadah yang itu adalah mukhul ibadah wa doa <clears throat> berarti kalau ada orang berdoa ini dianggapnya oleh Allah adalah orang-orang yang perlu dihargai kalau tidak maka enggak utuni astajib lakum Ida salah ke ibadah ini, fa ini <clears throat> kalau Allah menghargai seperti itu ya dia adalah orang yang dihargai oleh Allah berarti Orang yang tidak mau berdoa adalah orang yang sombong. Makanya doa dan doa, doa dan doa. Doa yanfa ya, lima nazal walam yanzil. Jadi jangan berpikir semua tanpa doa pun sudah dicukupi, kemudian tidak mau berdoa. Doa ini sebetulnya ada alat sambung saja dengan Allah. Jadi sekalipun sudah semuanya ada, tetap doa, doa, doa, doa adalah merupakan alat sambung dengan Allah. <clears throat> nah, untuk target ini yang sudah diberi oleh Allah tempat untuk selalu eh, lewat doa itu pun kita kadang-kadang tidak bisa mempergunakan dengan baik tidak bisa mempergunakan dengan baik jadi buktinya kurang kurang serius dalam berdoa <clears throat> Nah, ini kan akhirnya salah kita sendiri. Kalau sudah ada ut'uni astajib lakum. Wa idza ka ibati ini fa inni apa? Qarib. Dan kita <clears throat> tidak menggunakannya sebagai silah padahal doa silahul <clears throat> mukmin wa din wa nurus samawati wal ardi ada satu hadis di zaman Zaid ad usilahul silahul mu'min wa imatut din wa nurus samawati wal ard Sampai Rasulullah juga mengatakan bihaqis sa'ilina alik. Makanya jadi doa ini mohon menjadi satu perhatian dalam kehidupan ya. Apalagi ada Quran kul apa? Kul apa? Kul <clears throat> ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum ini untuk keseriusan doa ya, kenapa sih di sini satu contoh harus itu doa itu harus itu jadi ini namanya serius sambung doa doa-doa pilihan kita terus kita ucapkan terus ya <clears throat> eh kayak pilihan birrul walidin itu nah, Dan ada lagi doa apa Rabbi zidni ilma wawasili wassi'li rizki itu bagi santri itu kudu apal itu karena hadisnya riwayat Tirmidzi mestinya diucapkan setiap salat sapa sing donga Rabbi zidni ilma ah. setiap salat Soro aliman al Soro aliman al-batta Jadi wong ngerti insya Allah pasti Ada nah. Adapun pinter sapiro ya urusan Gusti Allah ya tapi ya, ya. Nah. Kan itu terus itu kita terus ya. Rabbi zidni ilma wasikli birizki wabarikli bima rezaktani kamu pengen jadi santri boleh terus uang sing jembar segini pengen ora ya. ya terus boleh terus apa duwe mobil barang pengen apa ora pengen duwe omah segede nah ya ndonga nalika santri sampai elek pernah mondok 10 tahun ndonga iki berarti 10 tahun ya ngono ha rabbi zidni ilma wasili fi wa barik li waj'alni hitungane santri jadi hitungane santri ku lagi nyantri ku seji karo ah, ah karena tunggu bareng-bareng ini saya dapat doa ini saya waktu dulu ketika ngaji posoan dengan Kiai Muslim merangkin kemudian eh, saya cari hadis ini ada di, di kitab Tadkirul Mustafa diriwayatkan oleh eh, Imam Tirmidzi Rabbi zidni ilma wa ini belum dicatat ya yar ya catat no ini pulang harus apa? kalau perlu dites satu-satu kalau mau pulang apa apa enggak hmm. Rabbi zidni ilma wasi'li fi rizki wa barikli fi ma razaqtani wa ja'alni bayangkan jadikan saya dicintai seneng ora mulai diusir karo wong oh. waja'alani eh, waja'alni mahbuban fi waja'alni wajihan dunya wa minal muqarrabin ya kasiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubti'an bila misal falakal hamdu walakal minna walakal syarafu ala kulli hal ini mumpung saya di sini bahasa ilina alik ya sampai Rasulullah itu tawasul sama hikis sa'ilina alik hmm. Jadi mumpung tak masuk tu istitrat sekarang ya. Hmm. Terus uh, kenapa kita mengulang-ulang Allah Allah maksim lana min khasyatika matahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma bihi jannata wa minal yakini matahawinu bihi alaina wa sa'ibat dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa qulubina eh atau bi afsaina wa matti'na bi ah bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul minna ini sudah jadi semenjak dulu sudah saya masukkan di tawajjuhat cuman belum sampai mengamalkan keseharian Terus saya ketemu dengan Syekh Ali Sabuni waktu ziarah ke sini kita tanya di sofwah di maktab kok antum kok kuat ini wis tuwa kuat ya apa tungane ngono hmm. eh. Ada doanya Rasulullah katanya. Ya. Ada doanya lah Rasulullah. Allah maksim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma wa min ta'atika ma tuballighuna nabihi jannatak wa minal yakini ma tuhawinu bihi alaina masa'ib wa matikna bi asma'ina wa abasarina kuping kuat mata tajam wa kuatina. eh? Ya. Eh? Ya tongseng wa kuwatina wa kuwatina ma'ah yaitana aduh wa kuwatina ma'ah yaitana saya sendiri saya menerima itu kok gak pian-pian aku dong oleh ke wis aku makanya antum masih muda doa itu insya Allah tongseng sampai uh, insya Allah ndak ndak kena setruk para insya Allah anti setruk namanya doa anti setruk namanya itu nanti dicatatkan dan dihafalkan itu penting itu jadi ini ya jadi namanya doa, doa ya. jadi dan rupanya kita sendiri memang nuansa saya jadi kurang serius berdoa ini ya itu sebabnya padahal doa itu wadah namanya silah lagi silah itu senjata <clears throat> senjata berarti mestinya doa itu adalah kita gunakan di saat kita harus selalu perang dengan menggunakan senjata ya, kalau bicara perang kita ini perang dino gak mari-mari perang nafsu atau syahwat barang nafsu ya. <clears throat> makanya jadi kalau keadaan dan keadaan terus berubah, berubah, berubah terus macam-macam terus sekarang orang lagi ngeluh semua tentang uh, keberadaan anak, kemudian keberadaan rumah tangga, semuanya ini ya. Uh, masalahnya kaum muslimin jauh-jauh tidak mau membentengi diri dengan berdoa, padahal sudah ada semua sudah. Sudah ada semua, <clears throat> sudah ada semua. Jadi ini sekarang lah masalah KDRT di mana-mana sudah. Wong Islam ya dhewe ora ndungoni kemantenan tok rebana hablana iku kemantenan dok. Eh, ini ana kemantenan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina kurata ayun waj'alna lil mutakina Orang kok kemantenan dok ya mendina ndonga iku ngono. ya bari doa itu. uh, ukurannya doa itu layarutul qadha'a illat doa itu luar biasa loh. jadi uh, kalau toh ketentuan itu sudah diturunkan oleh Allah sebagai kodok Allah bisa menghapus karena doa bisa menghapus karena doa <coughs> sampai kemudian Rasulullah bertawasul dengan hakis sa'ilina alek Masya Allah <coughs> ya yeah. wabihakimam saya hada dengan lantaran ya yakni jalanku ini karena jalan ini sendiri menuju ibadah itu bagaimana Allah memberikan nilai pahala yang luar biasa fa inni lam ahrud ashiran wala batiran kula ini buatan medal ashiran wala batiran yani bukan karena <clears throat> kesombongan bukan karena apa jadi ashiran wala batiran bukan karena kesombongan wala riaan wala sum'ah harastu etiko asahati kula medal kelan wedi saking bentuk panjenengan amar amardatik lanyuan nyuwun martabat panjenengan jadi jadi kita keluar kemana ini demi untuk ridhonya Allah itu dihargai oleh Allah sedemikian rupa sehingga ini berhak untuk dibuat tawasul karena ada hubungan ridho Allah fa as'aluka an tu'idani minan nar wa an taghfira li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta dengan bahasa ini akbalallahu alaihi wajhih mongko madhep sapa Gusti Allah ngatas wong kuwi jekalan kelawan zati Allah artinya dan perhatian penuh oleh Allah eh, karena mintanya menggunakan bahasa tawasul eh, dengan banyak bayangkan orang-orang berdoa di seluruh alam ini dibuat tawasul kepada Allah eh, kemudian dengan jalanku ini juga sendiri kata Rasulullah <clears throat> maklum kata Rasulullah jadi jalannya mengarah ke mana? Semuanya hanya untuk Allah. Wa wa fastaghfirallahu eh, sab'una alfi malak. Masyaallah. Qala al-Mundiri. Ya, ini ini dalil Buya adalah tawasul bihaqissa bihaqissa ini. Jadi tawasul ada di mana-mana ya ini. Eh, jadi untuk memperkuat uh, posisi doa ini jadi semacam ada hal yang harus mendampingi secara kuat. Itu. Maka tawasul ini jadi bisa cengli dengan A, B, C macam-macam. Nah. paling enggak jadi tawasul itu sendiri adalah diantara cara berdoa. Nah, nah, kemudian selama, sementara sekarang ini yang menjadi permasalahan ketika tawasul dengan orang soleh kemudian dimasukkan dalam uh, kesirikan itu yang menjadi uh, eh, Abu harus uh, panjang lebar menerangkan tawasul dari sekian banyak dalil قال المنذري رواه ابن ماجه بإسناد فيه مقال وحسنه شيخنا gurunya Imam Mundiri Al-Hafidh Abdul Hasan qala Al-Hafidh Ibn Hajar hada hadisun hasanun arjau Ahmad ibn Khuzaimah fi kitab at-tauhid wa ibn M wa ibn Sunni wa qala al-Iraqi hadis innahu hasan kedudukan wa qala Al-Hafidh Al-Busiri rawah Ibnu Khuzaimah fi sahihih wa qala Al-Hafidh Syarafuddin Jati isnatu hasanun insyaallah ini tidak meragukan sama sekali hadisnya terkait dengan tawasul dengan hakis sa'ilina wa mam saya tadi itu wa oh, dakar al-alam al-muhaqqiq al-muhaddis Sayyid Ali Ibn Yahya al-Alawi fi risalatihi latifah hidayatul mutakhabbitin hidayatul mutakhabbitin <coughs> mutakhabbitin berarti wong sing carut marut amburadul hmm. Anal Hafid Abdul Ghani Al-Muqaddal Al-Maqdisi hasana Al-Hadis wa qabilahu Ibnu Abi Hatim yakni para tokoh tawali hadis telah menerima hadis ini sebagai hadis yang sah untuk dibuat hujah wa bihadza tabayyin laka anna hadal hadis sahahahu wa hasanahu disahihkan dihasankan oleh jumlatun min kibari khufadil hadis wa aimmatih Wahum Ibnu Huzaimah wal Mundiri wa Abdul Hasan wa Iraqi wal Busiri tapi bukan ghairul busiri sahibil burdah وابن Hajar Syarh At-Tumyati Abdul Wani Al-Maqdisi Ibnu Abi Hatim terus setelah ini fahal yabqa apakah masih tinggal pada qawli haula'i kalamin setelah dawuhnya mereka-mereka pada qawli haula kalamun limutakalimin apakah masih ada bicaraan lagi kalau sudah si fulan si fulan sulam minal ulama' uh, mereka memandang hadis ini sebagai hadis yang sah dibuat untuk satu dalil terus kontemuni apa kon eh kang tul kang tul wal yasihu min akilin apakah sah saking wong sing duwe akal ayatruka hukmaha ulail fuhul mereka meninggalkan uh, hukum ketentuan haulail fuhul mereka para tokoh menarik jalil khufadil mutkinin daripada <coughs> para ulama <coughs> yang hafal hadis al-mutkinin mereka adalah orang-orang yang eh, eh, betul-betul eh, <coughs> dalam-dalam keilmuannya ila qalil mutadafilin kemudian kita beralih kepada ucapan al-mutadafilin alama wa hadis eh. jadi Abuya punya bahasa Kapan orang banyak mengaku sebagai ahli hadis, ahli Quran, tapi itu sebetulnya bukan ahli, namanya mutatafilin. Apa mutatafilin? Oh. Kalau ada kemandenan, orang diundang terus ya, apa? Teko. Yang ini apa? Mutatafil. Oh. Nah, apa? Ambul. Ambul uh, <clears throat> itu eh, asalnya tatoful itu kalau ada orang tidak diundang kemantenan kalau undangan melok alamawa idil hadis ingatasi rampatani hadis kata sebutlah bahwa hadis ini semacam rampatan makanan ya hidangan makanan ya Ya, tapi ada orang yang mestinya diundang untuk makan, tapi mereka ini jadi gak diundang, tapi melok-melok mangan ngono dianggap deh yo ya orang yang diundang juga kaya ulama-ulama oh, ngono ya. hmm. <sighs> gitu jadi akhirnya jadi eh, <clears throat> kita mengerti bahasa Abu ya ini eh, <clears throat> maksudnya mereka-mereka ini yang sementara ya yang memang kalau bicara menggeluti hadis masya Allah selalu ah, ya Quran hadis Quran hadis Quran hadis masya Allah oh, dan eh, kitab hadis itu ditendeng terus ya hmm. Bukhari Muslim bareng masya Allah ya hmm. Hmm. hmm. Ah, Quran juga demikian masya Allah no, no, sae ora tau sepi sangka apa Quran justru kita kita sendiri nih loh ora tau ngesai Al Quran ya kalau mereka itu di mana mana mau cokor Quran ngone uh, no bis bis no ngene eh, pasar pasar ngene iki cuman begitu kok ngone karo kancane kok betutut ngene iki lapung ya. eh eh kok nggak diwaca sing sumeh ya? ya ada apa ya kira-kira ya ada apa ya, ya, ya itu ya karena ada virus berat itu itu perasaan bahwa selain mereka ini adalah kelompok-kelompok yang eh, ah, nun sewu masih eh, terlibat dalam kesirikan, kebitahan yang kasihan konco-konco ini. Hmm. Hmm. ya begitulah namanya ujian bersama ini ya macam-macam ya belum dari eksternal kemudian internal wujudnya ini jadi PR gak mari-mari hmm? apa biasa bikin kita begini nih bayang kenapa kalau kalau masalahnya bukan karena <laughs> perlu jawaban yang yang yang tinggal mau menerima apakah tidak kalau bicara masalah eh uh, Abu Yari menyampaikan argumentasi kemudian bagaimana mengambil eh, <clears throat> argumentasi dari mana itu saya kira cukup tapi ya yang namanya <clears throat> bisa jadi mereka ini pokoknya eh, bisa jadi yang uh, apapun eh, kalau sudah namanya sudah tertutup mata hatinya kenapa makanya Abu yang mengatakan astatas tabdilu lalladhi wa adna billadhi wa khair ini barang <laughs> jelas kabeh atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair hmm. ini ana toh tastabdilun mengambil <clears throat> atas alladhi huwa adna ana toh mengambil sesuatu yang rendah sebagai ganti jadi mengambil sesuatu yang rendah menjadi ganti eh, sebagai satu ganti <clears throat> billadhi huwa khair. Hujah yang jelas seperti ini, ulama-ulama yang jelas uh, bisa kita uh, ambil uh, ke keputusan mereka ketemu mereka itu pun kadang-kadang begini nun saya ora diterima. Jadi justru masih menerima pendapat-pendapat yang uh, <clears throat> sebetulnya itu adalah kesalahpahaman saja itu. Makanya fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi subur fa inna maksud kelakuan la ta'mal absar ora wuto apa al absaru pandangan kalau mata sih jelas melihat ini ini ini jelas kita abang kita abang kuning kita kuning putih kita putih ah, wong mripati ya ora rabun wae walakin ta'mal qulub allati fi sudur cuma ya namanya hati yang buta allati fi itu yang dalam dada ah, Jadi ini memang di lapangan seperti ini. Jadi <clears throat> justru apapun yang disampaikan dengan dalil-dalil yang sangat kuat pun ya eh, mereka itu eksklusif sekali. Jadi eksklusif sekali. Tapi juga bagaimana kencannya menyerang <clears throat> apa yang telah dilakukan oleh orang banyak ini didas, dikatakan ini bid'ah, syirik, macam-macam luar biasa. <clears throat> Tapi kalau sudah diajak dialog, saya jadi tidak pernah mau bersama-sama sudah yang sangat eksklusif hmm. jadi tak bedanya dengan orang-orang kalau memang hmm, dasar keilmuannya itu masih masih belum mumpuni memang begitu rata-rata begitu jadi makanya <clears throat> orang itu akan semakin dia itu tidak mudah menyalahkan orang lain kalau ilmunya wawasannya luas eh, kalau sudah tidak luas ya biasanya itu terus ngegengi ya apa anak iku terus selalu ya pokoke ngene kami ini ya apa ya pokok ini, jadi namanya ilmu ini namanya ya <clears throat> kita lanjutkan tawasul tawasul lagi terus masya Allah tawasul bi kabrin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam justru di sini bi irsati Sayyidah Aisyah dengan petunjuk Sayyidah Aisyah Qala al-Imam al-Hafidh ad-Darimi fi kitab sunan babu ma akramallahu ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ba'da mautih. Bab yakni ma akramallahu apa sing mulya Gusti Allah nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ba'da mautih selawatnya Rasulullah. Ini bab khusus yang menjelaskan Rasulullah setelah kematiannya itu apa saja Allah memberikan kemuliaan kepada beliau. Hadisana Abu Nu'man qala hadisana Sa'id bin Zaid qala hadisana Amr bin Malik al-Nukri. Qala tisna Abdul Jauza Aus bin Abdullah qala kuhita ahlul Madinah. Kuhita apa kuhato? Kuhita apakah kohata? <clears throat> yakni uh, e, datang masa pacekli ahlul Madinah qahtan sadidan masa pacekli yang sangat fasa kau. padha matul ala ila ila Aisyah faqalat mengko Aisyah. Jadi terjadi masa pacekli waktu itu. Kemudian padha matur kepada Siti Aisyah. Faqalat unduru qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saya kira kuburan kanjeng Nabi ya. Sira kabeh kamu datang di sana ke, ke makamnya Rasulullah. Unduru qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faj'alul minhu quwan ila sama. Mongko dadekna sira kabeh minu saking qabrun Nabi kuwan ing cendela ila sama. Jadi kamu masuk kuburan makamnya Rasulullah waktu itu sudah tuh maksudnya masih tidak seperti sekarang dikunci itu tidak bisa masuk. Nah, nanti kemudian kamu lihat ada bolongan di sana. Jadi di situ kamu harus ada kuburannya kamu bolong oh. Ah, biar antara langit dengan makom Nabi tidak ada penggalang. Kata layakuna tahu? Wa baina sama'i saqfun sing ora ana antaraning qablun nabi antaraning langit apa saqfun apa uh, <clears throat> namanya saqaf jadi uh, apa saqaf iki? Eh? Hah? Eh? Payon ah, atap ya, atap. Qala Dawu sapa Abul Jauza fafa'alu. Maka mereka laksanakan. Famutirna. Jadi mereka kepada Rasulullah, ya, kemudian eh, <clears throat> ada lubang yang tembus ke langit ya. disitulah kemudian tawasud dengan Rasulullah SAW subhanallah famutirna matoron nah, kita dihujani dengan hujan hatta nabatal usub sehingga tumbuh apa eh, <clears throat> suket wasamu wasamunatil ibil lan lemu apa unta hatta tafattaqat sehingga ini sehingga membengkak membengkak lemu jadi sampai untukku gede-gede lemu karena maklum jadi asalnya paceklik kemudian datang hujan terus alhamdulillah semuanya hijau-hijau yang asalnya unta itu kurus-kurus menjadi gemuk wow, tambah kuat gede hatta tafat tafat saham dari gajih Fasumia mongko diarani amal fatak diarani tahun yakni pembengkaan, pembengkaan pembengkaan pembengkaan daging. Wakuan jamuk kawah. Wahiyan nafida itu uh, eh, semacam jemdila. Fahada tawassulun bi kabrihi sallallahu alaihi wasallam. ya Masya Allah. Jadi tawasule gampang maknanya nabi terus dibolongin dure supaya antara langit karo kanjeng Nabi ora ana apa ndak ada penghala ngono iku langsung jos langsung jos eh, Siti Aisyah yang justru memberikan pengarahan seperti itu Fahad tawassum bi qabri sallam lamin khaisu qanu qabran tidak dari sisi adanya itu adalah kuburan bal min khaisu qanhu dhamma karena kubur ini dhamma jasad asrafil mahrufi ini karena meng, eh, namanya kubur ini menghimpun jasadnya paling mulianya makhluknya Allah <clears throat> wa habibi rabbil alamin orang yang dicintai oleh rabbil alamin maka fatasarah maka dadi mulia apa kubur bihadil mujawara azimah jadi kuburannya yang menjadi mulia karena ada jasadnya Rasul lillah bihadil mujawarah karena bersanding al azimah wastahaqqa lan berhak apa kober bidzalikal mangqaba al karimah lan mengkono al mangqaba al karimah kedudukan yang mulia ya sampai kemudian ada ada pembahasan ya, yakni paling utamanya tanah itu tanah mana ya, tanah Mekah atau tanah Madinah ya, kalau ada pembahasan mengatakan ya tanah ya paling mulia ya tanah yang menghimpun jasadnya Rasulullah eh. Eh, itu maklum saja lah jadi hmm. karena kalau bicara masalah <clears throat> apa saja yang datang secara syariat dari Allah ini tanpa ada pengawal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemuliaannya ada di mana Ka'bah itu mulia yang mengarahkan kemuliaan untuk kemudian orang harus menghadap ke sana ya Allah lewat Rasulullah ya Allah lewat apa Rasulullah eh, jadi kalau ada bahas mungkin orang kalau nggak tahu dia ada punya ke apa berlebihan ini ini kalau nyanyi nabi itu sono apa ya. kalau nggak ada Rasulullah apapun namanya syariat yang dibebani kepada manusia ini tanpa ada yang menghantarkan syariat ini akhirnya mesti kembali kepada siapa penghantarnya yang diutus oleh Allah sendiri jadi kalau punya hak kedudukan yang tinggi di sisi Allah lebih dari segala-galanya ya itu maklum. Makanya kita bisa melihat keberadaan Rasulullah itu jadi bersama dengan Allah itu Jibril saja itu diciptakan sebagai orang yang dimaklumi. Ya. <clears throat> Jadi itu pun waktu harus ke Allah pun masih ada batasan untuk tidak bisa langsung. Tapi Rasulullah ya, eh, bisa langsung menghadap Rasulullah. Eh, eh, Rasul menghadap sama Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Hal seperti ini memang kalau nggak dipelajari zaukan secara <clears throat> eh, zauk artinya kepekaan eh, kita melihat apa yang terjadi jadi kita akhirnya ya menganggapnya Rasulullah kayak apa lah. Tapi mestinya kita pelajari hal-hal yang berkaitan dengan Rasulullah itu siapa, kemudian uh, <clears throat> kedudukannya seperti apa, kemudian Allah bagaimana terhadap Rasulullah, dan e, eh, menganggapnya sebagai apa dan sebagainya itu lah itu baru kemudian e, <clears throat> satu dengan yang lain kita kaitkan masya Allah jadi Rasulullah seperti apa gambarannya tapi apapun nanti Abu Ya akan mengatakan betapapun derajatnya seperti itu mesti <clears throat> kita kembali siapa makomul khalik dan makomul lebah makhluk Takhrijul hadis amma Abu Nu'man wa Muhammad bin Al-Fadl Al-Mulaqab bi Arim Syekhul Bukhari. Kalau Hafidh fit Takrib anhu tentang Abu Nu'man Sikotun sabtun. Dia adalah seorang yang terpercaya sabtun. Di sabtun berarti orang yang uh, periwayatannya itu tangguh, uh, periwayatannya itu adalah uh, uh, <coughs> periwayatan yang uh, maklum jadi tidak ada keraguan tetap uh, cuman taghayyara fi akhiri umrih ada perubahan eh, tagoyar <clears throat> berubah berubah berubah jadi ada hubungan dengan dengan dengan akalnya ya, ya, ini katakan dulu tidak lupa sekarang mulai ada lupa itu namanya tagoyar tagoyar fi akhir umrih jadi akhirnya eh, di akhir umurnya kalau dulu tidak pernah jadi tidak pernah lupa sekarang sudah banyak lupa itu namanya tagoyur Kultu aku mengatakan wada Wahada dan ini yakni carhuhu bihadi bihadi sifah taghayyara fi akhir umrih wahada yakni ini carhuhu bihadi sifah taghayyara fi akhir umrih la yadurru itu tidak membahayakan sama beliau wala yuktaqu fi tidak tercatat dalam riwayatnya anna al-bukhari ya rawalahu fi sahihi aksara min mi'ati hadis karena namanya Abu Noman ini Bukhari sendiri melihatkan dari beliau ini berapa hadis banyak cukup sampai lebih dari satu hadis wabah ba'da setelah ikhtilatnya jadi setelah ada tahoyurnya tadi tidak ada ikhtilatnya itu <clears throat> jadi tidak seperti waktu dulunya lam tohmal orang diriwayat anu anusaknya Abu Nu'man apa riwayatun riwayat memang Bukhari akhirnya tidak menggunakan beliau sebagai perawi setelah terjadi perubahan dalam akalnya Qala hutaro kotni wa la uka mislu kapir Orang maringi berita yang siro sopo mislu kapir kaya umpamane wong kang memang sudah eh, orang yang sangat eh, jeli, orang yang sangat eh, tahu permasalahan. Wa qad zabi lan temenyangga sopo zabi alam nihiban, Hibban qaulau ing dawuh ibn Hibban bi anau sanadni kelakuan waqa'a iku stumi polau kedue Abu Nu'man apa ahati mungkarah Ibnu Hibban pernah mengatakan ini Abu Nu'man fulan ini perawi ini eh, banyak melihat hadis-hadis mungkar. Faqala mengko dawu adz-Dzahabi walam yaktir Ibnu Hibban ya sukalau hadisan mungkar. Katanya <clears throat> Ibnu Hibban mengatakan ini Abu Nu'man banyak melihatkan hati hadis mungkar. Tapi katanya api, mana dia sendiri ya tidak mampu untuk menyampaikan mana yang mongkar katanya walam yaktir ibnu hibban ayah suku khatisan mungkaron fa ina ma za'ama mungkotun di obokan ngono sapa si ibnu hibban kalau dia e, mengatakan katakan mengkritisi Abu Nu'man ini banyak mereka hati mungkar kenyataan dia sendiri kata Zahabi dia tidak menyampaikan mana yang mungkar terus apa itu tujuannya itu wa amma Sa'id bin Zaid fa wasadukun lahu auham perawi yang kedua yang perlu di e, diamati bahwa sadukun orang yang sangat uh, <clears throat> dipercaya tapi lahu auham bagi dia auham ada pengertian ada pemahaman-pemahaman yang sering salah auham jadi pemahaman yang sering salah wa kadzalika halu Amr bin Malik semenuka keadaan Malik eh, an-Nukri kama qala hafid bin Hajar an ma fit taqrib wa qad karara ulama bi anna hadha as-sigha wa yahib ada uh, predikat sodukun yahim berarti soduk orang yang bisa dipercaya tetapi banyak uh, mem, uh, <coughs> banyak auham yahim akeh uh, peng, <coughs> akeh uh, pemahaman-pemahaman yang sering salah min siyarit min siyarit tausik termasuk bentuk tausik pensikohan la min tadi termasuk yakni syirat bentuk yakni uh, <clears throat> pelemahan kada fitadribir birrawi jadi kan maklum di dalam ilmu mustalah hadis ada predikat-predikat yang dimaklumi bagi para perawi ya eh, eh, mulai dari sabtun sikotun kemudian kadzabun wa hayyinun sodukun kada wa kada sodukun yahim uh, itu untuk ukuran jarhul had, jarhul jarhul ruah apa termasuk tausik apa termasuk tadi jadi tidak lebih antara ini adalah uh, predikat untuk mengatakan si ini sikoh uh, di predikat si adalah lemah itu dibahas dalam ilmu mustalah hadis wa ma'abul auza bahwa aus ibn abdullah ar-ribi bahwa wasikatun min rijalis sahihin fahada sanatun la sabih. ini sanat la sabih. Orang bal huwa jayyidun indi faqad kabilal ulama' Eh, mengkota menerima sapa ulama wastasyhadu dan <clears throat> menggunakan sebagai saksi sopo ulama bikasir min am salih ngake saking eh, kang umpamani ya si Aus bin Abdillah Rib'i wa biman hum aqallu halan lan kan wong kang ya siman iku aqallu halan mencari saking pira-pira perawi ni eh, iki hadis. Itu hmm. saking uh, Eh, menjadi saking pira-pira wong kang riwatake saking eh, Aus bin Abdullah Alhasil jadi hadis tadi itu berkaitan dengan tawasul dengan kuburan Rasulullah yang dengan petunjuk Sayyidah Aisyah sendiri bicara mengenai beberapa perawi yang masih dipertimbangkan. Akhirnya kesimpulannya <clears throat> bahwa hadis ini la sabihi tidak masalah jadi bisa dibuat dalil untuk memberikan keterangan lebih tentang adanya tawasul itu bermacam-macam. Saya di sini masalahnya tawasul dengan kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu terjadinya hanya kuburan dibolongin dure, subhanallah kemudian Allah menurunkan apa? Hujan. Jadi berarti kalau kita bicara di antara para as-salihin, kemudian ada ah, kuburan-kuburan uh, kuburan -kuburan yang tempat memang subhanallah dan tidak bisa ditolak itu keadaannya itu jadi <clears throat> eh, ya begitulah gambaran kalau kita sekarang dalam ngaji eh, ngaji ini menemukan riwayat seperti itu dan itu adalah bagi Rasulullah SAW sesuatu hal yang tidak jauh juga bisa didapatkan oleh para para orang-orang soleh yang lain para walinya artinya satu contoh mau antum ke Jakarta itu di sana ada apa di mana di eh, eh, Habib Husin yang ada di luar Batang itu nah, itu eh, termasuk masya Allah jadi user yuzar ini termasuk eh, kuburan yang memang layak untuk kita ziarahi karena ya buktinya dibuktinya banyak orang datang ke sana tawasul kepada beliau minta kepada Allah dan kemudian banyak eh, orang mendapatkan ya ini jawaban-jawaban yang ada di sana ya. Nah, jadi itu ini termasuk gambaran yang perlu kita apa <clears throat> kita pahami. Jadi artinya sesuatu yang ada dan itu katakan sebagai satu hal yang dimaklumi bersama. Cara dalil itu ana hubungannya apa ora? Wong kuburan wae. Mung kuburan. Dia jatuh kuburan, masuk kuburan masuk ngono wae iya ini kuburamu siapa nunggu ae iya ini kuburamu iya ini kuburamu lah Ini kuburannya ini wong ya. ini kalau pikir ini kan kuburan ini eh, ternyata kenapa kuburan Wali Songo Masya Allah sampai sekarang mulai kapan dulu sampai sekarang eh tidak pernah telat banyak orang itu datang ke sana iku sing ngono itu kuburane apa wong sing rono Oh, kan mestinya cukup itu satu dalil kalau bukan Allah menghendaki bagaimana orang ini supaya ngerti tentang siapa pembawa Islam ini. Ha, kemudian agar ada sambung. Allah ingin nyambung dengan para pendahulu kita yang membawa Islam ini. Terakhirnya kemudian membuat satu ikatan semacam Allah bikin namanya magnet, kemudian orang datang ke sana. Ha, ha. Itu jadi sesuatu yang nggak bisa dinalar kemudian begitu saja Ah, terus kita katakan lapan aku kuburan wis mati wae baru ngono ah, kuburanmu pantes banyak lapan di kowe ngono ah. nah ini paling enggak datang ke kuburan sana itu kita mengenal siapa dan siapa terus terima kasih pada mereka itu apa eh, eh, eh, paling enggak ya assalamualaikum matur nuwun panjenengan ngono ngono ngono ya wis rono diarani syirik nisan kan begitu eh. Ya memang di sisi lain ya harus ada pengarahan-pengarahan yang jangan sampai salah. Nah, ketika datang ke sana kemudian eh, ternyata yang eh, membuat mereka harus datang ini ada permasalahan yang terjadi pada dirinya akeh utangi anak minggat terus oh, tepaan ono ziarah wali songo terus ngono wah ah, ah, ya nanti di, diarahkan dulu kalau tidak maka yang dikhawatirkan oleh uh, Syekh Muhammadul Wahab bisa ya terjadi Ah, ya. Kalau kan beliau eh, dia kan mengatakan saya nggak ingkar orang-orang yang katakan eh, ziarah orang-orang soleh atau soleh, tidak ingkar. Keingkaran itu ketika kemudian uh, dia minta langsung kepada sahibul kober masalahnya di situ. Ya, ini tidak menutup kemungkinan kaum muslimin yang masih bodoh-bodoh ya, kemudian diajak ziarah wali songo, kemudian tanpa ada pengarahan. Ya, ya, akhirnya juga ya nuwun sewu memang orang ini uh, semuanya tidak ada yang tidak punya problem semuanya punya problem ya hmm, kalau ada solusi ditawarkan tuh masya Allah kita nak dukun ya nak dukun kabeh ngono ponari ponari kabeh ya. nah, sementara yang sempat membawa kepada orang-orang soleh yang mati apakah yang